Muncul pula pada masa kita sekarang ini beragam penyimpangan dan beragam sebab-sebab penyimpangan yang telah kita sebutkan tadi ialah al-jahl kejahilan seseorang tentang agamanya yang kedua ialah ambisi untuk meraih dunia cinta dunia dan masih banyak lagi asbab-asbab yang lainnya sehingga dalam kondisi masa dan zaman semacam ini barakallahu fikum. Kita dituntut untuk kokoh tegar di atas sunnah tegar di atas manhaj yang benar dalam beragama dituntut untuk istiqamah dan itu bukan perkara yang mudah perkara yang sulit, perkara yang susah dikarenakan kondisi masa yang seperti digambarkan di atas. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita keutamaan orang-orang yang mampu istiqamah sampai akhir hayatnya.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 Thummastaqamu. Kemudian mereka istiqamah di atas imannya. Istiqamah di atas Islam, di atas bimbingan Rasulullah SAW. Keutamaan mereka ialah tatanazzalu alaihimul malaikah. Para malaikat akan turun kepada mereka memberikan kabar gembira Allah takhafu wa la tahzanu. Kalian jangan takut, jangan pula bersedih hati. Ada peneguhan dari para malaikat. Ayat ini tafsir yang masyhur ialah para malaikat turun ketika dia sedang sakratul maut. Di saat dia hendak meninggalkan dunia yang fana ini. Di saat sedang nazak, sedang sakratul maut, menghadapi detik-detik terakhir kehidupannya, menghadapi ajal yang siap menjemputnya. Suatu kondisi di mana seseorang betul-betul membutuhkan peneguhan dari Allah, tidak ada manfaatnya ketika itu yang namanya harta, atau yang semisalnya. Di saat yang seperti itu malaikat rahmat turun. Tatanazzalu alaihimul malaika Para malaikat rahmat turun kepada orang yang koma ini tadi sambil menyatakan Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Jangan takut dengan masa depan kamu di depan nanti surga menantimu. Jangan sedih hati Jangan bersedih hati tentang apa yang kamu tinggalkan di dunia. Anak kamu, istri kamu, harta kamu, keluarga kamu. Semuanya Allah yang mengurusinya. Peneguhan. Dengan tafsir ini difahami oleh para ulama' seseorang yang semasa hidupnya kokoh di atas manhaj, kokoh di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, dia mendapatkan husnul khatimah dia mendapatkan husnul khatimah mampu tegar di sakratul maut ini makna yang pertama ada lagi penafsiran yang kedua disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih al uthaymin rahimahullah para malaikat turun kepada mereka itu ketika di dunia ini pada masa hidup mereka di dunia ini turun indah syada'id wal masaib Malaikat itu turun kepada mereka ketika mereka mendapati kondisi yang mencekam, kondisi yang menegangkan, kondisi yang menakutkan, kondisi yang kritis. Di saat dia memperjuangkan segala sesuatunya, turun para malaikat yang memberikan penegasan, memberikan peneguhan kepada mereka Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan sedih dan jangan jangan takut dan jangan bersedih hati. Dengan penafsiran yang kedua ini diambil faedah oleh para ulama di antara keutamaan orang yang istiqamah di atas sunnah, di atas manhaj yang benar semasa hidupnya, dia akan diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada diteguhkan hatinya oleh Allah ketika menghadapi berbagai macam fitnah fitnah yang ada diteguhkan hatinya oleh Allah ketika menghadapi kondisi-kondisi yang kritis sekalipun kokoh kuat tegar teguh di atas agama yang benar itu buah istiqomah dia selama hidupnya dengan dua penafsiran ini sudah mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan yang pertama semasa hidup di dunia ini selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Selamat dari bahaya laten, sekte-sekte yang sesat, orangnya istiqomah di atas petunjuk, di atas hidayah, kokoh di atas sunnah, kokoh di atas manhaj agama yang benar. Keutamaan yang kedua ketika sakratul maut mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara keutamaan yang ketiga ialah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun dan bergembiralah kalian dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Itu keutamaan yaumul qiyamah nanti. Orang-orang yang iman kepada Allah yang menyatakan Rabbuna Allah, Rabbu adalah Allah, lalu istiqamah di atas imannya, istiqamah di atas sunnah sampai akhir hayatnya surga janji bagi dia surga fadilah bagi dia wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun bahkan dia diberi kabar gembira dengan surga ketika dia belum wafat masih sakaratul maut belum juga meninggalkan dunia yang fana ini sudah dikasih kabar gembira masa depan yang cerah di yaumul nanti dengan jannah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan besar. Dikasih pahala yang besar dikarenakan istiqomah itu amal yang sangat besar terutama di zaman kita sekarang ini Zaman penuh penyimpangan, penuh dengan kesesatan, beragam sekte yang menyimpang, syahwat, syubhat, berbagai macam yang ada. Istiqomah di masa kita sekarang ini luar biasa. Sebagian ulama kita sampai menyatakan kalau ada orang yang istiqomah di atas sunnah di masa-masa semacam ini, ini itu merupakan karomah dari Allah untuk dia manusia itu merupakan karomah dari Allah untuk dia. Barakallah. Maka ya khanafitina azakumullah, di sini kita perlu mengetahui asbab al-istiqamah, sebab-sebab orang itu bisa istiqamah di atas agama Allah. Telah dijelaskan tadi pada sesi yang kedua dan yang ketiga. Di antara upaya untuk istiqamah di atas sunnah ialah selektif dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, selektif dalam mempelajari agama Allah, mempelajari Quran, mempelajari sunnah, harus dipilih orang yang betul-betul memiliki ilmu, terpercaya agamanya, terpercaya akidahnya, terpercaya manhajnya, terpercaya akhlaknya, terpercaya muamalahnya, orangnya adil, إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم sesungguhnya ilmu ini adalah agama dan lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini ini juga disebutkan oleh Syekhul Imam Syekh Muhammad bin Nasr al-Imam hafizahullah taala wa ra'ah dalam kitab beliau Bidayatul Inhiraf wa Nihayatuh beliau menyebutkan poin tadi Salah satu upaya untuk istiqamah di atas sunnah talakil ilmi syar'i ala aidi ulama Islam menimba ilmu agama Allah, menimba ilmu syar'i melalui para ulama-ulama Islam yang terkemuka yang diakui keilmuannya. Sebab yang kedua, upaya untuk istiqamah dalam menghadapi kondisi yang ada. Seperti yang disebutkan Rasulullah SAW pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang telah kita bacakan sebelumnya. Ketika Rasulullah SAW menggambarkan adanya fitnah, fitnah yang banyak, yang besar, yang mencekam, seperti serpian-serpian malam yang gelap. Pagi hari dia mukmin, sorenya dia kafir, sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Rasul di awal hadis memberikan solusi Beliau menyatakan badiru bil a'mal. Hendaklah kalian berlomba-lomba, bersegera untuk beramal. Mendahului fitnah-fitnah tadi. Itu boleh sebutkan sebagai solusi. Di antara upaya untuk selamat dari fitnah, selamat dari penyimpangan-penyimpangan yang ada, istiqamah di atas sunnah, istiqamah di atas manhaj yang benar, agama yang benar ialah bersemangat berlomba-lomba untuk beramal soleh. Semakin dahsyat fitnahnya, semakin giat untuk beribadah, semakin mencekam fitnahnya, semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar fitnahnya, semakin banyak fitnahnya, semakin banyak pula dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Badiru bil a'mal. Itu solusi yang disebutkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sehingga dia tidak menggubris semua yang ada. Ada pemahaman sesat, ada pemahaman menyimpang, ada kelompok lama, kelompok yang belum lama, kelompok baru, pemahaman lama, pemahaman sedang-sedang lamanya, pemahaman baru, tidak dikubris. Dia fokus pada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia fokus dalam beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu yang tadi dia pelajari. Dan berlomba-lomba, bergegas, bersemangat, bersungguh-sungguh dalam beramal tadi. Badiru bil a'mal. Allah di samping itu upaya untuk menyelamatkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada. Upaya untuk mengokohkan kita di atas agama yang benar. Di sisi yang lain, Rasulullah alaihi wasallam menjanjikan pahala besar. Menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang giat beribadah di masa-masa itu. Dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Ma'qil ibnu Yasar radhiyallahu taala anhu Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda al ibadatu fil haraj ka hijratin ilayya beribadah kepada Allah pada masa-masa penuh haraj haraj itu ialah al qatlu wal qital pembunuhan, peperangan dan mukadimah-mukadimahnya suasana yang sangat genting, suasana yang sangat mencekam, banyak pembunuhan, banyak peperangan, dan mukadimah-mukadimahnya fanatisme, asofia, hizbiyah dan segala macamnya itu fitnah yang sangat dahsyat beliau mengatakan ibadah pada masa-masa fitnah semacam itu seperti pahalanya seperti berhijrah kepada aku karena fitnah perlu dipahami berhijrah kepada Rasul dalam sejarah Islam itu cuma sekali kejadiannya. Cuma sekali kejadiannya. Ketika kaum muslimin berhijrah dari Mekah ke Madinah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Baru sekali dan cuma sekali, tidak mungkin terulang yang kedua kalinya. Dikarenakan Mekah sudah menjadi negara Islam. Amalan itu dilakukan hanya oleh para sahabat. Para tabiin nggak dapat. Apalagi antum-antum ini. Kejauhan masanya. Tapi untuk bisa meraih pahala tadi, pahala hijrah yang besar seperti itu, ada dalam riwayat tadi al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya beribadah kepada Allah di masa-masa fitnah, di masa-masa penuh dengan pembunuhan dan peperangan-peperangan tadi, itu e, pahalanya seperti berhijrah kepada Rasulullah SAW. Ini solusi sekaligus pahala besar. Ibadah yang paling afdal di zaman kita sekarang ini ialah talabul ilmi syar'i. Menimba ilmu agama Allah wal wa alaih berkesinambungan terus menerus menimba ilmu agama Allah dari orang yang benar itu ibadah yang paling afdal barakallahu fikum dan yang kedua ibadah yang paling afdal di zaman sekarang ini ialah menegakkan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dikarenakan zaman yang penuh dengan kerusakan zaman yang penuh dengan penyimpangan-penyimpangan. Dua amal ini yang luar biasa besar zaman sekarang ini para barakallahu Dan meliputi ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah salat, puasa, haji dan umrah, membaca Al-Qur'an, berzikir, berdoa dan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain. Kalau masing-masing kita tersibukkan dengan amal soleh, tersibukkan dengan ibadah kepada Allah, tidak ada waktu untuk penyimpangan, tidak ada waktu untuk kesesatan, tidak ada waktu untuk mendengarkan ceramahnya orang-orang yang aneh-aneh. Tidak ada waktu untuk mendengarkan pidatonya orang-orang yang majhul. Tidak ada waktu untuk mendengarkan pidatonya orang-orang yang masbuh. Majhul yang tidak dikenal. Masbuh full syubhat. Tidak ada waktunya sibuk dengan ibadah, sibuk dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Itu solusi sekaligus pahala besar dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nama ya Solusi yang lain. Upaya lain untuk bisa istiqamah di atas al-haq. Di atas al-kitab wa sunnah ialah intiqaul ikhwan selektif di dalam mencari sahabat selektif di dalam mencari saudara teman persahabatan kenapa Ternyata persahabatan itu memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap agama kita, akidah kita, ibadah, akhlak dan muamalah kita. Rasul sendiri alaihi salatu wassalam menggambarkan teman yang baik dan teman yang jelek. Dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam menggambarkan teman yang baik Kahamilil misik diumpamakan seperti orang yang membawa misik yang menjual misik. Imma antab ta'amin mungkin kau akan membeli dari dia. Wa imma antajtabi rihan tayyibah dan mungkin pulang kau akan mendapati daripadanya aroma yang wangi. Teman yang buruk diumpamakan oleh Rasulullah SAW karena fikir kir seperti pandai besi yang meniup-tiup api. Imma ayyuhyiqa thiyabak. Mungkin akan membakar bajumu. Wa imma antajida minhu rihan khabithah. Atau mungkin kamu akan mendapati daripadanya aroma yang busuk. Itu perumpamannya Rasulullah SAW. Kalau kamu bersahabat dengan orang yang baik, orang yang soleh, soleh akidahnya, soleh manhajnya, soleh ibadahnya, soleh akhlaknya, soleh muamalahnya, soleh agamanya. Dan maka seperti dia akan terbawa oleh dia, akan berupaya meniru dia, mencontoh dia, baik kayak dia. Tapi kalau kamu berteman dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk, orang-orang yang jelek, akidahnya jelek, menyimpang, ibadahnya jelek, ritualnya banyak bid'ahnya, akhlaknya preman, muamalahnya nggak bagus, adabnya tidak ada, maka kamu juga akan sama kayak dia. Kamu akan terbawa oleh gaya dia, terbawa oleh e, perangainya dia. Mungkin mirip kayak dia, atau akan berubah sama sebagaimana dia. Maka tidak mengherankan ketika Rasulullah SAW menyatakan, al mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil seseorang itu di atas agama teman karibnya maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dengan sanad yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam bukunya Silsilah As-Sahihah. Itu satunya Rasul. Almar'u ala dini khalilih. faliyam burahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama temannya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Katanya masalnya Arab, as-sahib sahib. As-sahib sahib. Teman itu tarik. Sahabat itu menarik Ya, kalau sahabatnya preman, ya berusaha untuk narik kamu jadi preman. Sahabatnya orang suka dekon, berusaha narik kamu dekon. Kalau sahabat kamu orangnya koruptor, ya akan narik kamu jadi koruptor. Kalau sahabat kamu sedang perempuan, ya ngajak-ngajak kamu main perempuan. Kalau sahabatnya kamu suka minum minuman keras, ya ngajak kamu untuk mabuk-mabukan. Kami gitu. As-sahib-sahib. sahib sahib Kawan sejarah seorang sohib teman seneng mabuk ente jangan sama saya saya tak mabuk sendiri saja ente minum air putih aja saya tak minum whisky ya bukan justru dia akan menuntut kamu membuktikan kejujuran kamu dalam persahabatan. mana persahabatan kita masa yang lainnya pada minum-minuman yang berkelas, kamu air putih. Mana persahabatannya dituntut, sahib-sahib. Akhirnya kamu nyoba sedikit, jangan yang itulah, ini aja yang sedikit. Ya khair, albihim persahabatan. Minum dikit, dikit, dikit, lama-lama, ya enak juga. Jadilah kamu pecandu khamer sebagaimana sahabat kamu tadi. Begitu pula kalau kamu punya sahabat yang otaknya menyimpang, pemahamannya menyimpang, manhajnya nyeleweng, akidahnya rusak. Ia ya tidak bakal membiarkan kamu lurus lurus saja di atas siratul mustaqim. Nah sahabat karib, ditarik kamu. Ayo ikut sama saya. Ayo taklim sama saya hayes, hayes begitu. Entah alasannya persahabatan, entah alasannya solidaritas, entah alasannya ini, toleransi dan segala macamnya. Sahib ya Sahib, sahabat. Dimakan ente. Yang tadinya kamunya orangnya baik-baik, orangnya berakhlakul karimah, tata keramanya masya Allah berubah. Kenapa kok berubah orang ini? Lah iya, sahibnya aja preman. Bagaimana mungkin jadi orang baik-baik ya bakal jadi preman kayak sahibnya. As-sahib sahib. Begitu pula kalau ketika kita bersahabat dengan orang yang soleh. Akidahnya bagus. Manhajnya kokoh. Ibadahnya giat dan semangat. Akhlaknya mulia sopan santunnya tinggi, akan mengajak kamu kepada perkara kebaikan. Kamu yang tadinya nggak pernah sopan masjid, nggak pernah datang ke masjid, diajak sama dia pelan-pelan. Ya Allah ya Aki, ke masjid. Wah, nggak enak ya. Saya udah lama nggak ke masjid. Gitu. Ya, her, nanti lain waktu insya Allah ya. Ayo ah, ya. Iya. Dia akan berusaha lagi. Ayo, Ya sekali kali lah Ini yang paling ramai kan maghrib Insya Allah nggak ada yang perhatian sama inti Ya Allah, ya Allah Diajak yang maghrib Umumnya orang ramai-ramai maghrib ke masjid Masjid Diajak Hah? Biasanya ya pakai jeans Ketat gitu celananya Pakai sarung supaya nggak enak. Ya opo cara pakai sarungnya ini. Eh, kamu yang ngajari caranya kayak gini deh. Nah, sarungan, eh, dikasih peci. Ojo sing putih lah, gak enak aku. Dorong haji, dorong apa-apa putih. Ya her, dicarikan peci yang coklat atau yang apa, yang apa, yang berwarna gitu ya. Ya lah jajak, sholat, canggung dia merasa gimana gitu. Tapi terus diajak lagi, diajak lagi, diajak lagi. Lama-lama kamu terbiasa dengan masjid diajak ke tempat-tempat yang baik lo kok bisa dikarenakan sahib ente orang baik sahib sahib barakallah itu masalnya orang Arab yang lain manjalas janas siapa yang biasa bermajlis dengan seseorang janas dia nanti akan sejenis dengan orang tadi kalau kamu majlisnya duduknya, bersahabatnya dengan orang-orang yang baik, Ya kan sama baiknya sebagaimana teman kamu tadi. Tapi kalau kamu majusnya dengan orang-orang yang bejat, orang-orang yang punya akhlak preman, ya tunggu aja sebentar lagi. Nanti kamu juga akan sama kayak dia, sejenis dengan dia, preman sebagaimana dia. Maka perhatikan baik-baik yang namanya persahabatan. Upaya untuk istiqamah di atas sunnah itu sahabat yang baik, sahabat yang soleh dan kalau kamu sudah mendapati sahabat-sahabat, sohib-sohib, teman dekat yang begitu baik, yang soleh, akidatan akidahnya, wa ibadatan ibadahnya, wa akhlakon, wa adaban, wa dakwatan, semuanya soleh. Kamu akan merasakan sahib kamu ini lebih berharga daripada anak istri kamu kamu akan merasakan lebih berharga dari anak istri kamu. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah beliau menyatakan ikhwanuna aghla min ahalina teman-teman kami itu ahli hadis teman-teman kami itu dari kalangan orang-orang yang di atas sunnah lebih mahal lebih berharga menurut kami daripada keluarga-keluarga kami. Ya kok bisa? Beliau mengatakan ikhwanuna yudzakiruna al akhirah wa ahaluna dunia. dunya. Kalau sahabat-sahabat kami itu senantiasa mengingatkan kami akan akhirat, mengingatkan untuk ibadah, untuk beramal saleh, berakidah yang benar akhirat urusannya sementara keluarga kita mengingatkan urusan dunia dikit-dikit mas berasnya habis dunia itu dikit-dikit mas pomade teh dunia itu dikit-dikit mas mas ada apa dipikir ngajak taklim ngono enggak ayo shopping itu ada Bali Mall dibuka barusan Mas, ayo ke sana ya? Kemana? Itu ada jimbaran mall. Siapa tahu ada yang promo. Mas, itu ada apalagi? Hah? Apalagi kota ya kau? Dan semisalnya yang dipikir oleh mereka dunia itu umumnya keluarga. Sehingga ketika Anda mendapatkan sahabat-sahabat yang mulia semacam itu lebih berharga, lebih mahal daripada keluarga kita. Barakallahu fikum. Dan itulah yang akan bisa menjaga kamu di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, di atas manhaj yang benar ini. Ketika kamu lalai diingatkan oleh mereka. Ketika antum mulai uh, ada penyimpangan-penyimpangan, ada kesalahan-kesalahan, ditegur oleh mereka, dinasihati oleh mereka. Dan hati-hati waspadai bahaya laten teman-teman yang jahat bahaya laten sahib-sahib yang buruk terutama yang jahat akidahnya yang buruk penyira, eh, yang yang menyimpang akidahnya yang menyimpang yang menyeleweng manhajnya walaupun bahirnya baik tetapi dia di belakang itu menikam antum di belakang dia akan menyimpangkan antum dan antum akan menyimpang dengan tanpa antum sadari fallahul musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim dan masih banyak lagi khonafdina azakumullah asbab-asbab yang lain untuk bisa isi istiqamah di atas manhaj yang hak ini isi istiqamah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam ini. Ini sebagian kecil yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini tapi yang sedikit itu merupakan poin-poin utama bahkan termasuk prinsip-prinsip mendasar dalam bermanhaj dalam berakidah barakallahu fikum wallahu taala alamu bisawab saya kira untuk penyampaian materi cukup sekian saya sudah kasihan sama antum ya. Dari mulai pagi maraton sampai sore, masya Allah. Kalau saya sudah istirahat, nah, antumnya ini yang gak istirahat ini. Barakallahu. Naam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, ini ada pertanyaan. Si fulan A belajar kepada ulama. Kemudian si fulan B tidak pernah belajar kepada ulama. Tapi si B belajar kepada si fulan A. Insya Allah. Pertanyaan, apakah seorang talib boleh mengambil ilmu dari si fulan B tadi Apakah si fulan B boleh menjelaskan atau berfatwa kepada jamaah atau talab yang lain mohon dijelaskan. Masya Allah. Baik, baik, Yang penting di sini adalah al-ibratu bil ilmi wal istiqamah. Itu kaidah. Yang muktabar, yang dianggap ialah keilmuan seseorang dan keistiqomahan seseorang. Belajar kepada para ulama itu sesuatu yang sangat afdol. Yang sangat ditekankan. Artinya rihlah ke mancanegara kepada tempatnya para ulama, para masyayikh. Itu sunnatu man salaf, sunnahnya salafuna saleh. Tapi saya ingatkan, tidak semua Tolong antum camkan bahasa saya ya, jangan salah pahami. Tidak semua orang yang belajar kepada ulama itu diberi anugerah ilmu yang cukup dan tidak semua orang yang belajar ke sana dikatakan istiqomah. Jadi pahami? Terlalu banyak orang yang belajar di tempatnya para masyayikh, para ulama. Di sana itu tidak belajar. Ya datang ke tempatnya masyayikh memang mondok di sana. Tapi di sana tidak belajar. Otaknya butak untuk bisa belajar. Ngapain? Ya main bola. Nah, setiap Jumat pagi wajib Hari-hari yang lainnya mustahab. Loh, apa nggak harus harus taklim. Datang ke majelisnya para ulama-ulama di sana itu. Ikut. Yang lainnya sergap, nimba ilmu, masya Allah mencatat segala macamnya. Iya belum apa Ketawa, ketawa segala macamnya. Eh, diem lanulis lah nulis wala Loh kok bisa? Ditanyakan kenapa ya akhi? Lah saya gak iso bahasa Arab. Lah ya apa mau belajar ilmu kepada ulama? Paham saya maksud? Loh, para ulama kita, para bahasa kita menyampaikan ilmu itu bukan dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Arab. Nah kalau kamu nol potol bahasa Arabnya, lah ya apa kamu belajarnya? Ya kamu kota ae. Sepuluh tahun kamu di sana, kamu tidak pernah belajar ilmu alatnya terlebih dahulu. Ya belum ngablu ngoto ae. Ketawa. Eh, diam, diam. Pulang ke Indonesia, masya Allah, dipanggil Ustadz Bulan. Sepuluh tahun, sebelas tahun, lima belas tahun di luar negeri. Alim kabir, si si si si permasalahannya bukan semata-mata dia duduk di depan ulama ada pertanyaan yang kedua kaifa dirasatuhu indal ulama bagaimana dia belajarnya di sisi ulama tadi kenapa belajarnya benar apa enggak tanyakan sama yang lain tanyakan kepada teman-temannya ya pasti fulan Ustaz, 10 tahun ahli main bola Ustaz. Nah, belajar ya apa? Tidak pernah bisa belajar. Sudah kita tawari untuk belajar bahasa Arab, ilmu alatnya supaya dia bisa paham dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh para ulama tidak pernah mau. Budak katanya belajar itu. 10 tahun. Kayak siapa apa? Barakallah itu. Bukan berarti merendahkan orang-orang yang belajar kepada ulama loh ya. Tidak. Itu perkara yang sangat bagus. Tapi ingat, ada pembahasan yang kedua. Bagaimana dirosah dia, cara dia belajar di si ulama tadi. Yang berikutnya ya, al ilmu mauhibah. Ilmu itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'tihi man yasha wa yamna'uhu mimman yasha'. Allah berikan ilmu ini kepada orang yang Allah kehendaki. Allah cegah ilmu itu dari orang yang Allah kehendaki. Bisa jadi seseorang yang beberapa tahun di depan ulama, orang yang kedua tidak pernah dan tidak pernah sedikit pun datang ke tempatnya para ulama. Ilmunya lebih kokoh yang nggak pernah kepada ulama tadi. Tapi dia begitu semangat, serius, belajar kepada para asatidah, kepada para dai-dai lokal yang ada di Indonesia Raya ini. Tapi dengan tahapan-tahapan yang benar, belajar ilmu alatnya dulu, belajar bahasa Arabnya dulu, belajar begini, begini. Tahapannya bagus sampai puncak ilmu yang dia kuasai. Mapan ilmunya, kokoh ilmunya, bagus usulnya, dari orang yang baik lo ya, dari para ustaz dan dai-dai yang yang yang bagus-bagus tadi itu. Tapi tidak pernah sedikit pun, sedikit pun belajar kepada para ulama. Sementara yang beberapa tahun tadi dirosanya nggak beres, comot sana, comot sini, ambil sana, ambil sini, akhirnya mentah. Al ilmu mau hibah. Ini satu perkara yang saya camkan terlebih dahulu. Saya sampaikan terlebih dahulu. Kenapa? Sebab ada suara sumbang dari jauh sana. Ada suara sumbang dari jauh sana. Yang menyatakan belajar itu harus kepada orang yang pernah duduk di depan ulama. Kalau tidak pernah duduk di depan ulama, tidak boleh diambil ilmunya. oh, itu dari mana idahnya? Dia ya kan rehla yang itu kan sunnah tuman salaf. Tidak salah, betul. Betul. Tapi apa kemudian persyaratan? Jawabannya tidak. Saya bawakan beberapa contoh ulama kita yang tidak sempat ke luar negeri untuk menimba ilmu dari ulama mancanegara, hanya belajar dari alim-alim lokal. Orang yang antum kenal namanya Al-Imam Syaukani rahimahullah yang punya kitab Nailul Autar, tafsir Syaukani dan segala macamnya itu alim besar dari negeri Yaman. Itu belum sempat keluar Yaman. Hanya mempelajari ilmu dari orang-orang di negeri Yaman saja, lokal antok. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala membukakan ilmu untuk beliau melalui orang-orang Yaman saja. Allah berikan anugerah kepada beliau ilmu yang sangat luas. Sehingga ilmunya itu mapan. Diakui ulama mancanegara pada masanya. Nah kalau dengan kaidah tadi tidak boleh belajar kepada Syaukani. Loh kenapa tidak pernah duduk di depan para ulama? Artinya ulama-ulama yang mancanegara begitu. Tidak ada yang mengatakan demikian. Al ilmu muhiban. Allah itu Tapi ketika ada orang yang tahapan belajarnya Masya Allah bagus, dia mengambil ilmu dari orang-orang negerinya, para dai-dai negerinya, ustadz negerinya dia dengan tahapan ilmu yang bagus, ilmu alatnya mapan, terus demikian eh, ilmu-ilmu uh, ilmu -ilmu yang lain dia pelajari dengan baik dan benar, kemudian terbang ke tempatnya para ulama, di sana juga serius belajarnya, sungguh-sungguh dan segala macamnya, bertahun-tahun di sana, pulang mumpuni keilmuannya. Lain ini sih digolei. Yang semacam ini yang dicari. Betul-betul mapan di negaranya, mapan di luar negeri sana. Itu pun mau hibah minallah. Allah. Bisa dipahami Allah ya? Dan yang kedua, al-ibratu bil istiqamah. Yang penting itu keistiqomahan dia, lurusnya manhaj dia, lurusnya akidah dia. Terlalu banyak orang-orang yang ilmunya banyak duduk di depan para ulama dan para masyayikh termasuk dai-dai bukan semata-mata lokal atau interlokal dai-nya nasional dai besar tapi nyatanya dia juga menyimpang dari siratul mustaqim. Punya pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Yang semacam itu tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Walaupun bertahun-tahun lamanya duduk di depan para ulama. Jadi pahami? Ya? Inna ilmu ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Kalau antum paham ini semuanya, maka ini pertanyaan pun mudah menjawabnya dengan perincian kalau si A yang belajar kepada ulama tadi bagus akidahnya, manhajnya dan akhlak dan segala macamnya, belajarnya dia sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar. Di, di, di depan para ulama juga demikian di rosahnya sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar Allah kasih anugerah ilmu Masya Allah datang ke negerinya mengajarkan ilmu kepada orang lain si B tadi itu belajar kepada si A tadi dengan tahapan yang benar pula wah si B tadi juga Masya Allah istiqamah akidahnya baik menajak kokoh dan segala macamnya kemudian dia ilmunya pun juga mulai nampak Allah kasih dia anugerah ilmu dan segala macamnya tidak ada masalah antum belajar kepada si A atau antum belajar kepada si tidak ada masalah. Dikarenakan masing-masingnya memiliki ilmu yang cukup dan masing-masingnya di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu Hanya satu adab yang harus diperhatikan baik-baik oleh si B. Si B. Dia harus mengetahui kemuliaan dan kehormatan gurunya si A. Kalau diundang bersama-sama si A dan si B misalkan diundang ke Denpasar taklim duet murid dan guru di Masjid Raya Ukhuwa muridnya aja petakilan muridnya itu harus lebih apa ngerti ini gurunya lebih mengedepankan siapa lebih mengedepankan gurunya walaupun mungkin murid tadi itu dengan pengembangan-pengembangan ilmu yang dia kuasai mungkin akan mengetahui banyak hal yang nggak diketahui sama gurunya tapi adabnya dia lebih mengedepankan gurunya tadi Barat waktu gurunya tadi dulu kan dulu kan sisanya baru dia gurunya sih baru dia wah kan. saya dipahami ingat dua poin ilmunya mumpuni yang kedua istiqomah di atas manhaj yang benar tapi kalau si A nya baik Masya Allah gurunya tadi, si B-nya keblinger, menyimpang, ya udah boleh sama si B, harus sama si A belajarnya. Atau kebalik, yang A, yang gurunya tadi keblinger, si B-nya, masya Allah, kokoh di atas sunnah, ya sama si B belajarnya, jangan sama si A. Al ibratu bil ilmi wal istiqamah. Bisa dipahami ya, kalau ya? Bisa dipahami. Barakallahu fikum.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 maka tentunya seperti yang telah kita tanyakan kepada para ulama kita bahwa agar kita tidak termasuk orang yang memperbanyak kuantitas mereka agar tidak terkena orang-orang yang yukafir sawadahum memperbanyak jumlah mereka memperbanyak terlihat ikut meramaikan acara-acara mereka dan itu bukan sesuatu yang terpuji dan dibenarkan, bukan sesuatu yang dibenarkan oleh para ulama kita dan dalam manhaj yang mulia ini. Maka jangan kalian hadiri. Kalaupun yang datang mungkin yang masih mahsu masih teranggap dari masyair nah sebagian mereka aslahahumullah tertipu oleh propaganda turaf dan yang seperti mereka nah, tentunya para ulama tidak henti-hentinya memberikan nasihat dan peringatan kepada yang semacam ini sehingga mengisi gaurah bersama mereka di banyak tempat. Ta'ala Allah yuhditu ba'da dhalika amra. Bagaimana sikap kita kepada seorang ustadz? yang pernah mula mulazamah bersama Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wad'i pada Syekh Saleh Al-Fauzan mengenal Syekh Rabi' bin Hadi al makali Habibullah tapi kecondongannya kepada suriyin dan turakiyin apakah boleh kita mengambil ilmu darinya نسأل الله العافية والسلامة بارك الله فيكم bahwasanya al yang menjadi penilaian bukan ketika seseorang itu hanya karena duduknya atau pernah belajar kepada seorang alim bahkan imam min aimati ahlu sunnah itu salah satu. Namun yang lebih penting adalah keistiqomahan dia di atas sunnah keistiqomahan dia di atas ajaran para ulama dan masyarakat tersebut nah, sehingga kalau dia orang yang Allah berikan padanya istiqomah di atas manhaj para masyarakat tersebut fabihi wa ni'mah kita pun akan mencium dahinya mencintainya dan bersamanya kalaupun ternyata apa yang ia lakukan berbeda dengan yang kita tahu dari para ulama tersebut lah Padahal para ulama yang tersebutkan beberapa namanya tadi termasuk Syekh Rabi Habibullah taala berapa kali nah berapa sekian kali aturat <clears throat> dan yang bersamanya menawarkan dan merayu-rayu beliau untuk mau hatta sekali menerima bantuan darinya akan diangkat oleh mereka dan itu yang mereka tunggu, yang mereka maukan. Robi telah menerima dana dari kami, telah bersama kami, masya Allah, Alhamdulillah Selalu ditolak oleh beliau. Mereka usahakan dari jalan sini, dari jalan situ, dari arah sini Walhamdulillah Allah jaga beliau Hafizahullah Ta'ala Syekh Mukbil Hafizahullah Rahimahullah Ta'ala Seperti itu pula Seperti Syekh Rabi sebutkan tentang beliau Mukbil Dasar dunia tahta rijlai Syekh Mukbil yang telah menginjak meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya. Dia lebih memilih kefakiran, keterbatasan, dan ma'ruf. Siapa beliau dan dakwahnya, ma'hadnya, dengan segala kesederhanaannya, dengan segala keterbatasannya itu lebih beliau pilih padahal Abdurrah merayu-rayu menawarkan bantuan sekian kali selalu beliau tolak hingga Syekh Rabi sebutkan tadi mobil rahimahullah meletakkan dunia itu di bawah telapak kakinya dia injak artinya harta benda tabarruat dan bantuan yang ditawarkan oleh jum'iyah-jum'iyah hizbiyah seperti mereka itu masyaih para ulama kita dan itu gurunya yang dibanggakan atau disebutkan telah mulazama kepadanya tiru mereka mereka kuduah bagi kita mereka suri dan bagi kita. Adapun seseorang pernah duduk, pernah belajar, kemudian sepulangnya apa yang dia lakukan berbeda jauh dengan gurunya. Dengan mereka para ulama lah. Al-ibrah bukan sekedar pernah bersama mereka, istiqomahmu ya akhi. Di atas ajaran dan manhaj para ulama itu Wailah kita tahu banyak yang pernah belajar, pernah zaman duduk bersama Aiman. Tapi apakah dia istiqomah, min ahli istiqomah? Tidak. <clears throat> Sia-sia. Maka bersama Syekh bin Bas berapa orang, sekian banyak orang yang bersama beliau duduk belajar tapi tidak semuanya min ahli istiqamah. Karena mereka banyak yang menyimpang. Kemudian apakah kamu akan tertipu dan tetap bersamanya hanya karena pernah bersama bin Bas? zaman lama bersama bin Bas lah ya. Ibrahnya adalah istiqamah seseorang. Nas'alullah al-istiqamah. Apakah para dai yang ada di Radio Roja bermanhat sururi dan di mana letak kesalahan dan penyimpangan pada dakwah mereka Radio Roja ma'ruf dan telah sekian kali kita berbicara tentangnya nah mereka berdiri menegakkan dakwahnya di atas itu di atas hizbiyah dan berjalan bersama para hizbiyin yang di dalam maupun yang di luar negeri nah, masih saja mereka berhubungan nah, dengan tokoh-tokoh dan dai-dai Hizbiyin, Ali Hasan Al-Halabi, Ibrahim ar Ruheli, doktor yang sangat menampakkan permusuhannya dan kebenciannya kepada dakwah, kepada masyaikh, terutama Syekh Robi, telah dibantah dan ditahdir oleh para masyaikh. Tetap saja berhubungan dengan mereka. Mengisi daurahnya, kajiannya, live, nah orang-orang seperti ini, masya Allah dakwah dan radio ahlu sunnah yang semacam ini. Sementara mengaku mereka ahlu sunnah, ahlu sunnah Dan yang membela-bela mereka ahlu sunnah, ahlu sunnah nah, Ahlu sunnah menyiarkan siarannya Raheli, Ali Hasan Yang siang malam memusuhi dakwah dalam bahkan semacam Ali Hasan yang mulai berani berbicara tentang wahdatul adyan persamaan agama Masya Allah radio ahlu sunnah dari sisi mana sunnahnya nah, yang tampak bahkan mereka membuka link kepada Muhammad Al-Arifi Abdul Dai Ma'ruf Muhammad Ali gitu. yang membuat dan merekayasa surat dia namakan dengan surat apel dia jadikan bahan tertawaan dengan bahasa Arab tentunya maknanya dia katakan halin hikayah tentunya kita sekedar menyampaikan kita tidak mengingkarinya tentunya Ahmad pergi ke pasar untuk membeli apel lalu dia e, dapati begini-begini panjang di hadapan audiens begini di masjid. lalu dia katakan ini namakan sebagai surat apel. Ger, tertawa semua. Ditanyakan ini kepada Syekh Solal Fauzan, ditanyakan ini kepada Syekh Ubaid. Mereka sebutkan yang semacam ini riddah, kekufuran, perbuatan kufur, perbuatan riddah. Mempermainkan ayat-ayat Al-Quran dan dia lantunkan ketika dia membacakannya, membacakan layaknya dia membaca Quran dengan tajwid, titik, komanya, ininya, panjang, pendeknya, mirip dengan Al-Quran dan memang untuk itu dia jadikan bahan tertawaan. Ada Muhammad Arizi. Belum lagi bagaimana dia main kartu dengan dukun, dengan tukang sihir. Main kartu sambil soft sambil <coughs> tertawa-tawa. Nah, main remi kartu-kartu remi itu. Ini orang dukun, tukang sihir. Ini beberapa dari Muhammad Arifin masih banyak yang lain asyahid orang semacam ini rojak membuat link kepadanya ahlu sunnah Masya Allah siarannya ngasih link kepada Arifin. Wow, sudah kami hapus sudah. Tapi kenapa kalian hapus pertanyaannya? Salah satu dari dua jawaban. Mereka akan katakan, kami belum tahu." Musibah. Kes orang kamu nggak tahu, kamu kasih link kepadanya kalian dalam keadaan tidak tahu siapa Arifi, kalian berikan panduan kepada umat untuk mendengarkan dan mengambil darinya ilmu. Musibah. Kalaupun kalian tidak tahu. Jawaban kedua musibah lebih besar kalau kalian tahu siapa Arifi dan tetap kalian berikan link kepadanya. Dihapus pun tanpa konfirmasi, tanpa memberikan bayar. Semestinya kan kalau dia mengerti manhaj, kami hapus karena kami tahu ini penyimpangan dari arifi sesat yang bertobat kepada Allah ini wala ada hasil itu roja nah makanya Syekhuna Syekh Robi Hafizahullah beliau sebutkan alladhi yahtarim manhajahu wa aqidatahu la yastami ilaihim yang masih menghormati manhajnya ingin keselamatan akidahnya tidak akan mau mendengarkan mereka alladhi la yubali yasma' Adapun orang yang tidak peduli dengan keselamatan akidah dan mananya dia akan dengarkan. Salah satu syubhat mereka anu untuk orang awam nggak apa-apa daripada denger radio-radio umum FM yang isinya lagu ini itu kata Syekh hatta awam perlu ditahdir perlu diingatkan dan para ulama salaf ketika mentahdir tokoh-tokoh bid'ah diingatkan Eh, bahkan awam pun mereka ingatkan agar jauh menjauh dari mereka. Subhan mereka pula awam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah, tentang syirik, tentang bid'ah, mereka suarakan pula. Dari bab ini kita eh, menyerukan dan mendukung siaran pada mereka. <coughs> Seakan tidak pernah dia punya pelajaran manhaj dari para ulama dan majai. Nah, makanya Syekh Ubaid Habibullah sekian kali mengingatkan kita anak-anak dan murid-murid beliau nah, apa yang diingatkan oleh para a'immah salaf terdahulu semenjak dahulu ihdaru ahlal bidah wa in dabbu anis sunnah hati-hati kalian dari ahlul bid'ah kalaupun mereka membela sunnah kalaupun bahas akidah akidah sunnah kalaupun dia bicara tauhid masya Allah dia bantah bid'ah di sisi lain masya Allah hati-hati kalian Jangan tertipu oleh mereka. Hati-hati dari al-bid'ah walaupun mereka membela sunnah. Wallahul musta'an. Baik, ikhwan ada yang bertanya. Pertanyaan ditujukan kepada saya ini. Masya Allah ini. Disebutkan nama saya, berarti harus saya jawab berarti. Pertanyaannya bagaimana ya Ustadz sikap kita menghadapi mulai banyaknya ustad-ustad salafi yang dalam tanda kutip menyimpang. Masya Allah. Ini pertanyaannya luar biasa. <clears throat> Jawabannya ya <clears throat> Banyak hal yang antum harus tanamkan dalam jiwa antum. Yang pertama ialah antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ta'zimul haq. Prinsip mengagungkan kebenaran. Antum tanamkan dalam jiwa antum prinsip ittiba'ul haq senantiasa mengikuti kebenaran ittiba wa adamu taklid prinsip ittiba dan tidak taklid tanamkan dalam jiwa antum al-haq itu di atas segala-galanya karena itulah kewajiban antum sebagai seorang muslim mengikuti siratul mustaqim mengikuti Al-Quran dan Sunnah mengikuti Al-Haq mengagungkannya memuliakannya mendahulukannya di atas yang selainnya Tanamkan dulu yang satu ini. Akan sangat bermanfaat bagi antum insya Allah. Ketika antum mendapati seseorang yang dulunya di atas sunnah, dulunya di atas manhaj salaf, bahkan termasuk dai-dai sunnah, ternyata menyimpang. Entah ada gejala-gejala penyimpangan atau sudah mulai muncul syubuhat-syubuhat yang menyimpang pada mereka atau sudah menyimpang dari mereka. Antum sudah punya prinsip yang jelas. Yang saya ikuti itu ialah al-haq. Yang saya agungkan, yang saya muliakan ialah al-haq. Bukan siapa-siapa. Ini yang pertama. Dari prinsip yang ini, khanafitina azakumullah. Insya Allah Ta'ala antum tidak akan terbawa oleh penyimpangan-penyimpangan mereka. Selektif, waspada dari gejala-gejala penyimpangan yang ada. Siapapun Ustaz tadi, siapapun dai tadi, insya Allah tidak akan muncul sikap altifiyah menggunakan perasaan. Dia kan ustaz besar, dia kan dai nasional, dia akan sama dengan ulama besar. Dia akan sama dengan para masyaih kibar. Masa dia menyimpang, masa dia sesat, masa masa dan segala macamnya. Ya yang namanya manusia nggak maksum. Tidak ada yang terjaga dari penyimpangan-penyimpangan dan kesalahan-kesalahan yang ada. Ketika antum sudah memastikan dia sebagai seseorang yang mulai menyimpang atau sudah menyimpang, maka yang antum ikuti ialah al-haq bukan orangnya. Barakallahu fikum. Perkara yang berikutnya, antum akan berupaya kalau antum mampu untuk menegur dia, menasihati dia, kalau antum mampu. Kalau nggak mampu, antum meminta kepada pihak-pihak yang memungkinkan untuk menegur dia, menasihati dia, untuk menegur dia dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Barakallahu fikum. Dan itu karena fitnah azakumullah. Yang namanya dakwah, kondisi zaman dan kondisi masa, di dalamnya ada tamhis. Ada yang namanya penyaringan. Setiap ada kasus, setiap ada fitnah, setiap ada gejala penyimpangan di tengah-tengah umat, di situ ada penyaringan akan memakan yang namanya korban-korban berikutnya. Nasrullah alaihi Kalau prinsipnya antum itu ialah itibaul haq, mengikuti kebenaran, mengagungkan kebenaran, tidak akan membahayakan antum penyimpangan siapapun. Antum akan siap untuk meninggalkan siapapun yang menyimpang, walaupun ustadz kamu sendiri walaupun guru kamu sendiri, walaupun ustadz yang dulu kamu ngefan kepadanya. Sudah upaya segala macam, ternyata kau dia menyimpang. lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barakallah. Ini harus mencamkan baik-baik. Jangan menggunakan atihiyah, jangan menggunakan perasaan, tapi menggunakan prinsip yang benar. Naduru ma'asunnati haitsu darat kita senantiasa berputar bersama dengan sunnah dimanapun eh, sunnah itu berputar. Naduru mal haqi haitsu dar. Kita juga berputar bersama Allah hak dimanapun dia berputar. Kita agungkan, kita muliakan, kita ikuti. Kita beragama bukan karena orang, kita beragama bukan karena ustaz, kita beragama karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallah. Wallahu taala alam Baik, Bolehkah kita hadir dalam majelis-majelis taklim mereka? Baik dalam bentuk kajian-kajian atau daurah-daurahnya dengan dalih ingin menuntut ilmu. Masya Allah. Kalau sudah dinyatakan menyimpang Ya sudah dibahas dari tadi berjam-jam. Inna hadal ilma dinun tamburu amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama tadi. Sudah ngerti menyimpang. Lah kok diambil ilmu daripadanya? Kok ngorbankan akidah? Mengorbankan manhaj, mengorbankan akhlak, mengorbankan agama. Allahul itu kan sudah jelas-jelas menyimpang. Tapi kalau misalkan belum difonis sebagai seorang yang menyimpang, belum difonis sebagai seorang hizbi, kalau dia seseorang yang full syubhat, masyubuh, masyubuh, full syubhat dan punya kebiasaan untuk menampilkan syubhat-syubhat yang ada, juga demikian tidak diambil ilmu daripadanya. Satu hal yang mungkin ingin saya saya ingin sampaikan kepada antum para fikum terkait dengan bab menimba ilmu barakallahu fikum larangan menimba ilmu dari seseorang itu larangannya bukan hanya kepada hizbiyin yang sudah difonis sebagai seorang hizbi atau kepada ahli bid'ah atau ahli ahwa saja bisa jadi dia masih sunni belum difonis sebagai seorang hizbi tapi tidak layak diambil ilmu daripadanya. Yang dibahas sekarang talaki ilmu. Bukan fonis, talaki ilmu. Diterangkan tadi sama beliau hafizahullah, ada dari sebagian salah. Orang yang soleh, khair, tidak dikenal kejelekan-kejelekannya, amanah dan segala macamnya. Masya Allah, bukanlah berbeda. Tetapi tidak bisa kita mengambil ilmu daripadanya. Barakallahu fikum. Saya difahami insyaallah ya. Sehingga terkait dengan tata talaki ilmu betul-betul selektif. Kemudian, tatkala kita tidak mengambil ilmu dari seseorang, bukan berarti kita menfonis dia hizbi. Tolong sampaikan baik-baik kata-kata ini. Belum tentu ketika kita tidak mengambil ilmu dari seseorang atau kita melarang mengambil ilmu dari seseorang, itu belum tentu kita menfonis dia sebagai hizbi. Mungkin jangan mengambil ilmu dari dia. Lo kenapa? Majhul. Orangnya nggak dikenal. Wallahu a'lam sunni wala hizbi. Jangan mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Jahil. Orangnya tidak punya ilmu. Dia bukan seorang hizbi. Dia bakal seorang ahli bid'ah, tapi dia jahil muta'alim, sok ngerti ilmu. Khatib, orator, jahil. Sok ahli fikih, jahil. Sok punya ilmu, jahil. Tidak bisa kamu ambil ilmu dari, dari, dari dia. Ya akhi jangan mengambil ilmu dari dia. Lu kenapa? Orangnya akhlaknya preman. Zul khuluqis sayyi. Akhlaknya rusak. Jangan mengambil ilmu dari dia. Apa dia hizbi? Tidak, hmm, dia nggak hizbi. Dia bukan mubtadi, tapi dia akhlak yang rusak. Salafun soleh pada masa dahulu tidak hanya menimba ilmu dari guru-guru mereka, tapi juga mengambil akhlak dan adab dari guru-gurunya. Disebutkan dalam tarjami Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah yang hadir di majlisnya beliau rahimahullah ribuan orang, ribuan orang banyak yang menulis ilmu ya paling ratusan orang. Selebihnya hadir di majelis beliau hanya untuk melihat bagaimana akhlaknya, bagaimana etikanya, bagaimana sopan santunnya, bagaimana budi pekertinya. Barakallah. Sehingga pembahasan bab akhlak pun juga penting. Jangan mengambil ilmu dari dia. Kenapa? Akhlaknya preman, akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Jangan dari dia. tidak. Artinya terlalu banyak orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya dan dia bukan seorang hizbi, dia bukan seorang yang mubtadi umbal, bukan. Itu dalam bab talaki ilmu, ya dalam bab menimpa ilmu, sangat selektif. Lah ini jelas-jelas menyimpang kok dia menemang. Menyimpang itu menyimpang ya, itu dia menemang. Itu jangan mengorbankan agamamu, jangan mengorbankan akidahmu, jangan mengorbankan prinsipmu hanya karena pekewuh dengan Ustadz Fulan. Itu dulu guru saya itu. Saya bertahun-tahun taklim sama beliau. Saya tuh ngerti salaf dari beliau. Masa saya kemudian tinggalkan beliau, tidak mengambil ilmu dari beliau. Menyimpang apa enggak? Iya, dia menyimpang itu aneh itu. Enggak kayak dulu lagi itu. Oh, loh, ngerti menyimpang kok dia mana eman Antum itu beragama karena Allah tabaraka wa taala semata. Yang kamu ikuti itu al-haq Tidak ada kalau itu. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik apa yang saya sampaikan ini dan selebihnya e, pertanyaan akan dijawab oleh beliau hadirahullah taala. Ini ada pertanyaan tentang mereka yang mengajarkan kitab-kitab salaf Akan tetapi mereka Bermanhaj atau bermuamalah ini Dengan hisbiyah Bolehkah anak belajar agama Islam kepada mereka Nah berikan alasannya jika tidak boleh untuk menuntut Quran dan Sunnah. Ikhwani barakallahu fikum <clears throat> Kenyataan bahwasanya Ahlul Ahwa juga menampakkan intisab menampakkan loyalitas kepada ahlus sunnah kepada karya-karya mereka kita kitab para a'imah itu sudah menjadi lagu lama bukan hal yang baru mereka lakukan. Mereka punya pendahulu. Oleh sebab itu Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu menasehatkan kepada kita seperti yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam musonafnya Hudhaifah katakan innahu satu catat surul fitan yaksuru fiha mal wa yuftahu fiha bil Qur'an akan datang masa banyaknya fitnah padanya dibuka Al-Quran padanya banyak harta dua ini di masa fitnah itu banyak harta diiming-imingkan kepada mereka plus dibukakan Al-Quran padanya dan itu fitnah yang sangat menggoda kalau hanya dibukakan Al-Quran tidak dibarengi dengan banyaknya harta yang diiming-imingkan mungkin tidak begitu dahsyat atau hanya harta yang diiming-imingkan tanpa dibuka Al-Quran bersamanya juga tidak akan terlalu dahsyat. Tetapi fitnah itu begitu kuatnya, kejahatannya, ketika dua ini dibuka Quran padanya dan banyak harta ditawarkan, diiming-imingkan padanya. Sehingga kamu dapati di masa-masa fitnah seperti zaman-zaman sekarang ini. Nah, yang membawa harta yang menawarkan harta benda, bantuan dan semisalnya selalu saja dikemas dengan nama dakwah. Selalu saja dinyatakan sebagai bantuan untuk para dai ini itu Gak polosan sebagai bantuan tetapi ada kemasan dakwah ini dari yayasan dakwah nah yang namanya turos atau yang lainnya membuat fitnahnya lebih dahsyat kata Hudaifah radhiyallahu taala anhu wa arda fattahu Zayghatal Hakim maka berhati-hatilah kalian di masa-masa fitnah itu dari Zayghatal Hakim dari penyimpangan orang yang semula kamu tahu dia itu hakim, orang baik orang yang bijak Kata Hudayfa "Fa inna syaitan qad yulqi kalimat ad-dalalah fi fil hakim wa qad yulqi kalimat al-haqqi ala lisanil munafiq Syaitan terkadang bisa melontarkan kalimat-kalimat yang sesat dari lisan yang hakimi ini tadi atau sebaliknya syaitan hati-hati juga kata Hudzaifah melontarkan kalimat hak melalui lisan munafik ditanya Hudzaifah nah wa dari mana kami bisa tahu? Kalau ini ucapan syaitan yang hak di lisan si munafik atau kalimat yang sesat yang menyimpang di lisan si hakim kata Hudaifah ihdaru al-mutasyabihat allati taquluna idza sami'tumuha ishada atau kama qala radhiyallahu taala kalimat yang ketika kalian dengar kapan ungkapan syubhat Yang ketika kalian mendengarnya kalian katakan apa ini? Artinya orang mengingkari. Gak biasanya fulan ini berbicara seperti ini. Bukan seperti yang mereka tahu dari Ustadz Fulan, dari seorang dai Fulan menyampaikan ini dan itu. Sesuatu yang fitrah dan dirinya sendiri mengingkari Orang terbelalak, orang terkejut-kejut mendengarnya. Aneh. Aneh, Ulan bisa berkata begini, bisa menyatakan ini. Karena memang kebenaran itu ablaj kebenaran itu nyata gamblang kolbumu plong untuk menerimanya jelas sementara yang namanya batil itu sifatnya gajelaj samar nggak jelas kabur kamu sendiri maju mundur untuk menerimanya kamu sendiri malu untuk mengamalkannya kamu sendiri bertanya-tanya dalam dirimu kalau itu kebenaran keyakinan yang jelas terang benderang seperti cahaya gamblang dadamu terbuka lebar menerimanya dengan tumak nina dengan tenang enak tidak ada masalah, walau ada omongan, walau ada apa. Kalau itu al-haq. Tapi kebatilan gak akan bisa seperti itu. Gajlat. Memancing pengingkaran, mendatangkan nah, penolakan dari orang ini. Siapa ini omongan seperti apa ini ini? Nah, nggak benar ini nggak baik ini jelek sekali yang ungkapannya asyahid dari yang Hudayfa katakan nah, bahwa munafik pun bisa menyampaikan kebenaran atau syaitan melemparkan kebenaran melalui lisan munafik di sini yang para ulama kita mengingatkan jangan kamu mudah tertipu hanya karena fulan <clears throat> mengajarkan sebagian kitab-kitab salam kan hak yang disampaikan Kitab yang hak yang diajarkan pun demikian. Nah, munafik pun bisa mengucapkan kalimat hak dilemparkan oleh syaitan melalui lisannya. Jangan tertipu olehnya. Nah, hanya karena itu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam makna ini pula mengingatkan innallaha la yu'ayyidu hadzal din birajulin fajir Allah terkadang membela agamanya melalui seorang yang fajir orang fajir rusak jelek fasik mungkin dia bahkan tetapi Allah bela agamanya melalui dia kebenaran terbelakan olehnya al-haq dia bela dia perjuangkan fajir dia <coughs> hadis itu seperti disebutkan oleh Syekh Ali Al-Haddadi Hamidullah dalam kitabnya Arba'in fi Madhabi Salaf 40 hadis terkait usul pokok-pokok manhaj salaf tentunya telah direkomendasi kitab itu oleh guru besar beliau Syekh al Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah taala untuk mengingatkan kita agar orang tidak tertipu. Tertipu dari kefajirannya karena dia membela agama Allah. Yang fajir tetap fajir. Kamu harus membencinya, kamu harus menjaga darinya, menjauhkan dirimu. Bukan hanya karena dia membela agama Allah kemudian kamu sanjung-sanjung Masya Allah kamu cintai, kamu bela, kamu datangi dia, kamu belajar ilmu darinya, lah. seperti tadi pula yang para ulama ingatkan kepada kita hati-hati dari ahlul bid'ah kalaupun mereka membela sunnah kalaupun mereka membela sunnah jangan tertipu dari kebid'ahannya jangan tertipu dari hizbiyahnya yang hizbi tetap hizbi Kalaupun dia ajarkan kitab-kitab ahlu sunnah Dia ajarkan Fathul Bari Dia ajarkan Bukhari, Muslim mungkin Fathul Majid, Salatatul Usul Kasus Syubuha Bahkan mungkin Syarhus Sunnah dan yang lain-lainnya Nah Selain itu ketika orang itu tentunya dari awal seperti yang Imam Barbahari sebutkan wal mihnatu fil islami bid'ah mihnah menguji orang dalam Islam itu suatu kebid'ahan nggak boleh tapi yang dimaksud seperti yang disyarah oleh para ulama Syekh Ahmad dan Najmi dan yang lain kecuali ketika seseorang itu tertuduh maaf tertuduh dalam beberapa penyimpangan subhat-subhat yang lekat pada dirinya kodariat murjiah atau yang lain-lainnya, ikhwan, sururi, hizbiyah dan yang semisalnya. Tertuduh itu pada dirinya. Maka dia ditanya, dimintai klarifikasi agar clear. Dan diperbolehkan yang semacam ini. Semula yang kita tahu muslim ala zahir yang tampak padanya selama tidak ada korina-korina kalau dia tertuduh dalam penyimpangan kita anggap dia alal khair sebatas yang tampak tapi kalau sudah <laughs> kalau sudah terarah tumbuhan padanya karena sikap-sikapnya ucapan-ucapannya, nah, perbuatan-perbuatannya dia harus ditanya. Apa kamu ini? Apa maumu? Seperti apa kamu? Dan di situ akan terlihat. Makanya eh, termasuk upaya yang mereka lakukan untuk menipu umat, nah, mereka tampakkan kesamaan dengan ahlu sunnah dalam beberapa perkara. Nah, masalah syirkiat, masalah kuburiyat, masalah bid'ah dalam ibadah, ini itu dalam hal itu bisa saja mereka menyamai ahlu sunnah, bisa saja menyamai salafiyin. Nah, dalam asma wasifat mungkin akidah itu sama belum masuk kepada yang namanya mahak yang menjadi persimpangan jalan yang jadi pertanyaan bukan masalah asma wa sifatnya, masalah uluhiyah, masalah ini halal hak dia dalam hal itu. Tapi mahaknya sekarang sikap kamu kepada seluruh ini bagaimana pembelaanmu kepada mereka, dudukmu bersama mereka, ta'awunmu, jalanmu, dakwahmu bersama mereka, bahkan pembelaan-pembelaanmu terhadap mereka, omongan-omonganmu yang memojokkan ahlu sunnah dan membela <coughs> mereka. Apa ini? Mana wala, mana baro, yang itu merupakan salah satu pokok dari dakwah ahlu sunnah di situ akan terlihat di mahak-mahak semacam ini di persimpangan persimpangan jalan ini mereka kalau di sana misalnya di luar untuk menjaring para pemuda mereka tampakkan kalau mereka cinta bin nah Syekhuna bin Bas, Syekhuna Syekh Utsaimin, mungkin Albani gitu. Nah. Pemula atau yang awam yang nggak tahu kan insyaallah ini orang. Ukuran bagi dia cinta bin Bas berarti ahlu sunnah ini orang mencintai bin Bas. Hmm. Kan begitu. Nah, menyanjung-nyanjung Syekh Utsaimin, masyaikh mereka ulama besar ahlu sunnah. Nah belum masuk mahak nah saya tanya tentang Syekh Robi bagaimana kamu terhadap Syekh Robi Syekh Robi bicara tentang ini tentang itu membantah ini membantah itu apa menurutmu akan terlihat belangnya nggak akan bisa itu dia sembunyikan akan tumpah seluruh yang tersimpan dalam dadanya kelihatan aslinya. Itu makar makar dan tipu daya mereka. Hasil seperti yang tersebutkan tadi, lihat dari siapa ilmu itu kamu ambil. Bagaimana pemahaman orang, bagaimana manhajnya, Jangan tertipu hanya sekilas. kita lalu Sunda dia pakai, dia ajarkan. Anu, masya Allah, muji bin Bas, muji ini. Nah, belum masuk kepada tikungan-tikungan dan persimpangan-persimpangan jalan. Di situ akan ketahuan hakikat dia seperti apa. Seperti fitnah-fitnah yang terjadi sikap kepada ikhwan muslimin kepada tabli, kepada suhuri, kepada radio roja akan terlihat di situ seperti apa hakikat dia sesungguhnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukum seorang ikhwah yang tidak mau menyapa, tidak menjawab salam di saudaranya mukmin dikarenakan dengki atau karena tidak suka. Kalau yang pertama karena kedengkian tentunya haram. Sang pribadi dengki, iri, hasad karena orang itu punya sesuatu yang tidak dia punya mampu tentang sesuatu yang dia tidak mampu maka haram bahkan kalaupun benar alasan pribadi orang sakit hati tidak bertegur sapa dengan saudaranya syariat memberi tenggang waktu tiga hari la yahilu muslimin an yahjura akahu fawqa thalathi layal enggak halal seorang muslim memboikot berseteru dengan saudaranya selama tiga hari diberi waktu tiga hari karena manusia punya perasaan ya punya ketersinggungan tiga hari kamu melampiaskan sakit hatimu ketersinggungan gitu setelah itu kolas selesai kamu harus membenahi hubunganmu dengannya ini kalau pribadi nah. Adapun karena ketidaksukaan tergantung. Ketidaksuka itu karena apa? Sebab yang menjadikan tidak suka itu apa? Kalau memang itu urusan-urusan duniawi, mungkin dia karena penipu, mungkin dia karena khianat atau semisalnya. Nah, kamu menjaga diri agar selamat dari kejahatannya jangan. Nah, kamu menjaga diri dari kejahatan-kejahatan dia. Terkadang kalau memang ada kemaslahatan dan baiknya kamu membenahi hubungan dengannya. Sekedar hubungan salam, khair, sehat ini itu Adapun untuk kemudian kamu bermuamalah berhubungan dengan dia nggak harus. Apalagi kamu tahu kejahatannya. Kalau itu kemudian ketidaksukaan karena penyimpangan-penyimpangan orang ini, kita ya tentunya tidak suka dengan hizbi muslim walaupun dia muslim pada dirinya tapi menyimpang dalam manhajnya dalam akidahnya karena pergaulannya dengan mereka sururiin hizbiyin dan ahlul bidah maka kamu menjauh dan bahkan berseteru dengannya jika tidak ada guna kamu menasehati dan mengingatkan dia itu syar'i benar sikapmu kepadanya dan begitu memang seharusnya yang diajarkan di dalam Quran, di dalam Sunnah dan contoh para imam salaf sangatlah banyak. Bahkan perhitungan kemaslahatan kamu itu segala-galanya. Artinya kalaupun nggak ada maslahatnya bagi dia, kamu jauhi, kamu berseteru dengannya, tidak kamu ini nggak ada maslahatnya bagi dia. Paling tidaknya kemaslahatan untuk diri kamu sendiri, kamu selamat dari pengaruh jelek dia. Pertemanan berpengaruh. Kamu selamat dari subhat-subhatnya. Apalagi kalau dia aktif mengajak dan itu kan sudah kemaslahatan besar. Kamu bisa selamat. Terkadang mereka hanya menyinggung dan membicarakan kemaslahatan madru orangnya. Jika nggak ada maslahatnya, nggak boleh dijauhi, nggak boleh dihajar, nggak boleh disetrui. Ini kalau ada maslahatnya boleh ini, apalagi ketika alusuna minoritas begini. Yang mereka nilai hanya itu, dan ini kekeliruan. Seperti yang para ulama kita sebutkan, itu naam satu maslahat, tapi kemaslahatan lain pada dirimu sendiri. Bahkan kalaupun tidak ada masalah tidak berarti itu tidak disyariatkan. Terbukti nyata pada para imam. Bagaimana Imam Ahmad menghajar dan melarang orang untuk datang kepada Harith, Muhasibi, Fulan, Fulan. Tahdir dan boykot dari Imam Ahmad dan para imam kepada orang seperti apa berguna? Gak ada gunanya. Artinya mereka yang dai-dai kebatilan ini nggak berubah, tidak menjadi baik, tetap saja terus dalam penyimpangannya. Apakah karena itu kemudian Muhammad mencabut sikapnya? Oh, sudah ada gunanya, nggak ada maslahatnya. Sudah kita baikkan saja sama mereka, bercengkrama, ketawa, ketimbangan. Lah, tetap terus Muhammad melanjutkan sikapnya. Karena itu maslahat untuk umat terjaga dari syubhatnya. Walhasil itu beberapa yang para aimah dan para ulama sebutkan mudah-mudahan itu ada manfaatnya untuk kita semua apa yang kita dengar apa yang kita pelajari kita memohon kepada Allah untuk menjadi hujatan lana la hujatan alaina وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله والحمد لله رب العالمين